عظيما وبعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Waktu yang dimiliki oleh umat manusia ada tiga macam. Yang pertama Zamanun madin Waktu yang telah berlalu Dan ini tentunya tidak mungkin bisa untuk kita kembalikan Yang sudah berlalu maka telah berjalan Kemudian yang kedua Zamanul mustaqbal Zaman yang akan datang di kemudian hari dan ini pun juga belum tentu kita sampai kepada zaman tersebut atau tidak kemudian yang terakhir yang ketiga zamanul hadir zaman sekarang yang kita hidup di saat ini pada zaman yang ketiga inilah yang wajib untuk kita isi waktu-waktu kita dengan berbagai macam amal saleh. Kata para ulama, li'anna dunia furas. Karena dunia ini kesempatan. Dan akan binasa. Akan hancur. Akan datang hari kiamat. Wal hayatu furas. Begitu pula kehidupan kita merupakan kesempatan. Peluang. sebelum datangnya kematian yang menghampiri kita dan dia tidak sadar. Betapa banyak umat manusia yang keluar dari rumahnya pergi menjalankan profesi ke kantor. Kemudian dia tidak bisa melihat anak dan istrinya. Betapa banyak di antara umat manusia duduk kemudian tidak bisa berdiri. Betapa banyak pula di antara umat manusia yang tidur di atas kasur. Kemudian jasadnya dibawa sampai ke liang lahat. Kematian kalau sudah tiba tidak akan mundur walau sesaat dan tidak akan maju walau sesaat. Pas sesuai dengan waktunya. Dan di sini ikhwani afidhakumullah tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba kecuali amalan yang dia kerjakan di muka bumi. Nabi Ali alaihi salatu wasallam bersabda yatba'ul mayyitu thalath. Yang mengikuti mayit ini ada tiga jenis. Gak ada yang keempat. Yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Dari tiga yang dua kembali yang satu bersama mayit tinggal di dalam kuburnya. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu yang mengikuti mayit, harta, keluarga dan amalnya. Tiga. Fayarji' maluhu wa ahluhu. Yang kembali dua. Keluarganya. Mulai ayah, kakek, paman, saudara, tetangga, famili, keluarga. Mereka pulang sendiri-sendiri ke rumah masing-masing. Begitu pula harta. Dia nggak bawa ijazah, dia nggak bawa pangkat, dia nggak bawa derajat, dia tidak membawa kendaraan yang paling mewah dan rumah dia yang megah, semuanya ditinggal. Wa yabqa amaluhu dan yang tersisa cuma satu amalan dia yang akan menang yang akan menemani kalau baik maka selamat kalau buruk maka binasa. Maka ma'asyiral muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia kita ini sebagai jembatan untuk menuju kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang banyak. Pergunakan dunia kita untuk memupuk iman yang baik menjalankan amal ibadah yang soleh sesuai dengan tuntunan Nabi Ali salatu wasallam pergunakan dunia kita untuk mengisi dengan akidah keyakinan yang murni sekali lagi dunia kehidupan merupakan kesempatan sebelum datangnya kematian begitu pula kesehatan merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita syukuri Sebelum datangnya penyakit yang mana Anda sudah tidak bisa lagi menjalankan amal kebaikan apapun. Wal faraghu furas, begitu pula waktu kosong. Merupakan kesempatan diisi. Kalau waktu kosong kita tidak diisi dengan hal-hal yang baik akan digoda oleh syaitan sehingga kita mengisi waktu-waktu tersebut dengan perkara-perkara yang mungkar. Karena kalau nggak ada yang hak, maka diisi yang batil. Dari yang ketiga, antara hak dan batil. Sebelum datangnya kesibukan, profesi, pekerjaan, yang kemudian kita berat untuk menjalankan amal ibadah. Begitu pula kata para ulama al-amn wal aman furas. Keamanan, ketentraman, ketenangan. Ini merupakan nikmat. Coba kita lihat negeri-negeri yang mereka disibukkan tiap harinya dengan peperangan. Mau keluar dari rumah mereka khawatir akan keselamatan anak-anak dan istri. Mereka pergi takut harta ditinggal di rumah. Maka keamanan dan ketentraman ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita jaga dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebelum datangnya waktu di mana kita sudah tidak bisa lagi khusyuk di dalam menjalankan ibadah. Begitu pula al-kafafu ni'mah, kecukupan hidup merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan cukup sebelum datangnya kefakiran, kemiskinan atau kaya yang berlebihan. Miskin, berat. Kaya yang berlebih-lebihan pun juga fitnah. Yang membuat Anda nanti lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita di dalam Al-Quran untuk senantiasa berlomba-lomba dalam menjalankan amal kebajikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Perintahkan kita untuk bersegera. Cepat. Jangan ditunda-tunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taubat, istighfar. Minta ampun. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga. Bukan sepetak dua petak. Mendapatkan surga yang lebarnya sejauh langit dan bumi. Masya Allah. Kepada siapa diberikan surga tersebut? Wa'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba kita dalam menjalankan amal kebaikan. Dan ini pula merupakan sifatnya para ambiya Mereka selalu semangat. Dan ini merupakan sifatnya para rasul wal mursalin. innahum kanu yusari'una fil khairat dalam Al-Quran disebutkan mereka para nabi, mereka para rasul senantiasa lari untuk menjalankan amal kebaikan bergegas, mempercepat dari tunda-tunda selagi ada waktu mereka kerjakan, mereka beramal begitu pula nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam layaknya para nabi-nabi yang lain Sahabat Ibnu Abbas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Rasulullah merupakan orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Ini kata Ibnu Abbas, sepupu Nabi sendiri. Anak pamannya, keluarga beliau. Nabi adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan kalau sudah masuk bulan Ramadan kebaikan Nabi alaihi salatu wasallam terus bertambah. Nampak sekali. Beliau orang paling dermawan, paling baik. Ramadan lebih dan lebih dari itu. Sampai dibuat permisalan oleh Ibnu Abbas. Ajwad minarih rih al-mursalah. Amal kebaikan Nabi yang beliau kerjakan lebih semangat beliau datangi dengan cepat lebih daripada datangnya angin daripada kiriman angin Rasulullah lebih cepat bergegas di dalam menjalankan amal ibadah ini nabi kita begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya ini sifat Nabi, sifat Rasul, sifat Nabi Muhammad alaihi salatu dan beliau pun himbau kepada umatnya para sahabatnya untuk mengikuti jalan ini. Semangat dalam beribadah. Di dalam riwayat Muslim Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian menjalankan amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah. Bencana, musibah, bala, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegera kalian menuju kepada amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah. Musibah. Kaqita'il laylil muzlim yang mana fitnah tersebut datang seperti potongan malam yang gelap. Kalau sudah seorang hamba terkena fitnah, Yusbi'ur rajulu mu'mina di pagi hari orang tersebut mukmin, nggak nunggu besok, nggak nunggu seminggu lagi, nggak nunggu satu bulan atau satu tahun. Di pagi harinya mukmin, wa yumsi kafirah. Dan di sore harinya sudah menjadi kafir. Nauzubillah. Terbalik hatinya. Nggak tanggung-tanggung. Mukmin menjadi kafir. wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafir atau sorenya mukmin keesokan harinya di waktu subuh dia sudah menjadi kafir kenapa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya dia jual agamanya dengan dunia dalam riwayat yang lain alkoholil yang sedikit zaman sekarang betapa banyak orang jual akidahnya untuk sebuah tahta. Betapa banyak umat manusia zaman sekarang dia jual akidahnya, agamanya, imannya, akhlaknya, adabnya untuk sebuah tahta kepemimpinan, kekuasaan. Dia rela korbankan modal yang paling besar dengan sebuah sampah yang tidak ada artinya di muka bumi. Dan ini Nabi salatu wassalam memberikan kepada kita anjuran kerjakan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah yang kalian tidak akan bisa selamat dari fitnah tersebut melainkan orang-orang yang Allah subhanahu wa taala selamatkan mereka. Dan perintah Nabi salatu wassalam selalu disambut oleh para sahabat. Anjuran Nabi salatu wassalam selalu diterima oleh para sahabat. Mereka adalah umat manusia yang paling giat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa contoh saja. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah suatu ketika Nabi alaihi bertanya kepada sahabat yang hadir di samping beliau. Man asbaha minkumul yawma sha'ima? Siapa di antara kalian yang pada hari ini dalam keadaan berpuasa? Siapa di antara kalian pada hari ini yang sedang dalam keadaan berpuasa? Abu Bakar angkat tangan, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Satu pertanyaan. Nabi Ali salatu wasallam tambah dengan pertanyaan yang kedua. Man at'ama minkumul yawma miskina? Siapa di antara kalian yang pada hari ini memberikan makanan kepada fakir miskin? Tadi puasa. Sekarang memberikan makanan kepada fakir miskin. Siapa di antara kalian pada hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar ngacung. Ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Puasa memberikan makanan juga. Pertanyaan yang kedua. Ditambah oleh Nabi alaihi salatu dengan pertanyaan yang ketiga. Di hadapan para sahabat. Man tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa di antara kalian yang pada hari ini mengantarkan jenazah? Ada yang meninggal. Dia datang ke masjid, dia solati. Setelah itu diiringi jenazah sampai ke liang lahat. Siapa di antara kalian yang mengikuti dan mengiringi jenazah? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Ini yang ketiga. Yang keempat Nabi alaihi salatu wasallam masih bertanya. Man 'ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kalian yang pada hari ini menjenguk orang sakit? Siapa di antara kalian yang pada hari ini menjenguk saudaranya? yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia dengan sebuah penyakit. Dia jenguk saudara tersebut, dia jenguk temannya, keluarganya, sanak familinya. Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Masya Allah, pada satu hari dia puasa mengiringi jenazah dalam keadaan perut apa? kosong, lapar menahan dahaga, nggak minum, haus. Dia iringi jenazah. Amalan ini saja sudah berat. Ditambah lagi Abu Bakar berpuasa dan memberikan makanan kepada orang-orang fakir miskin para fukara. Ini dia keluarkan tambahan harta dari kantongnya. Kemudian ditambah lagi beliau berjalan menjenguk salah satu di antara kaum muslimin yang dalam keadaan sakit dia jenguk, didoakan, dikasih semangat, Diber diberikan support untuk bersabar, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Empat amalan. Di hari yang sama. Kemudian apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Majtama'na fi mriin fi yawmin illa dakhala al-jannah. Tidak ada empat perkara ini yang berkumpul pada seorang muslim pada satu harinya. Melainkan dia masuk surga. Allahu Akbar. Tidak ada empat amalan ini terkumpul pada seorang muslim melainkan menjadikan amalan-amalan tersebut penyebab bagi dia masuk dalam surga. Dan dia adalah Abu Bakar. Sahabat Nabi yang paling dekat dengan beliau ini mereka. Selalu bergegas dalam amal kebaikan. Gak pakai menunggu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah أمرنا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم Suatu ketika kata Umar Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sedekah. malun 'indi. Kata Umar, subhanallah pada hari itu kebetulan saya punya uang. Ini Umar yang berkata. Nabi menganjurkan kita pada hari tersebut mengeluarkan sodakoh bagian dari harta yang kita miliki. Subhanallah, bertepatan dengan hari itu Umar dapat rezeki. Umar punya uang. Fadhahaba bihi ila صلى sallallahu alaihi wasallam. Kemudian eh, Umar mendatangi Rasulullah. Fa'anfaqa binisfi malihi dari harta yang Umar miliki separuhnya diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Pada hari itu Nabi mengatakan sodakohlah kalian. Umar diambil separuh hartanya diberikan kepada Rasulullah. Separuh banyak. Separuh harta anda banyak. Diberikan kepada Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mada abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang kamu sisakan untuk keluarga? Harta yang kau berikan ini banyak. Apa yang kau sisakan bagi anak dan istrimu? Kata Umar, mislahu. Sama seperti itu wahai Rasulullah. Karena harta beliau dibagi berapa? Dibagi dua, 50-50. Maksudnya ya seperti itu aku sisakan dalam rumah. Separuhnya diberikan kepada Nabi. Faja'a Abu Bakrin bima indah. Tidak lama setelah itu kata Umar datang Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh apa yang dia punya. Umar Zubaru. Faja'a bi Jamil imalihi Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, seluruh uang, seluruh yang dia punya. Diberikan kepada Nabi alaihi salatu Ini Abu Bakar. Rasulullah pun juga bertanya sebagaimana beliau bertanya kepada Umar. Mada abqaita li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Semua kamu berikan. Abu Bakar mengatakan abqaitu lahumullah wa rasul aku sisakan bagi mereka Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini keimanan Abu Bakar. Gak takut miskin, gak takut fakir. Dia percaya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada yang memberi rezeki akan datang. Aku berikan kepada keluargaku Allah dan Rasulnya. Apa kata Umar? la asbikuhu abada orang ini yaitu siapa Abu Bakar tidak akan bisa aku mendahuluinya orang ini Abu Bakar tidak akan bisa aku mengalahkannya ini kata Umar ini para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain mereka bergegas memberikan apa yang terbaik Begitu pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim kata Anas bin Malik. Kana Abu Talha min al ansar malan. Kata Anas sahabat Abu Talha ini merupakan orang yang paling kaya di kalangan Ansor. Ansor ini penduduk mana? Ansar penduduk mana? Penduduk kota Madinah. Kata Anas, "Kana Abu Talha min aktsarin nasi amwalan bil Madinah." Abu Talha orang yang paling kaya di kota Madinah. Minan Nakhil karena produksi kurmanya paling bagus, paling enak. Punya banyak kebun. Dan dia produksinya melimpah. Kurma yang dimiliki Abu Talha Al-Ansari. Wa kana min ahabbi malihi bayruha. Dan harta yang paling dia cintai adalah bayruha Bayruha ini merupakan kebun di tengah Bayruha ini merupakan sumur di tengah-tengah kebun beliau. Dan tempatnya strategis. Zaman kita mungkin di tengah kota. Harganya mahal sekali. Elit. Dan tempatnya Bayruha ini pas di depan masjid Nabi alaihi salatu wasalam dari sisi kiblat. Jadi di hadapan Masjid Nabi alaihi salatu wasallam jihah kiblat. Ini kebunnya Abu Talha. Di tengah-tengah kebun itu ada sumur Bayruha. Karena saking indahnya kebun ini, Nabi alaihi salatu wasallam selalu istirahat dan eh, berteduh di bawah daun pohon kurma yang dimiliki oleh beliau, Abu Talha dan mengambil air dari sumur Bayruha karena airnya jernih, bersih dan bagus. Nah, ini harta yang paling dicintai oleh Abu Talha. Kebun yang strategis, di tengahnya ada sumur yang umat manusia pengen kepada airnya. Tidak lama setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Imran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, kebagusan sampai kalian mensedekahkan, menginfakkan, memberikan harta yang paling kalian cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini Abu Talha langsung menghadap kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, turun ayat ini." wa inna ahabba amwalihi ilayya al-bayruha dan engkau mengerti wahai Rasulullah bahwasanya harta yang paling aku cintai adalah bayruha sumur di tengah-tengah kebun di hadapan masjid apa kata beliau fa innaha sadaqatun lillah sungguh pada hari ini aku jadikan itu sedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa arju birraha wa dakhraha aku mengharap kebaikan dari sedekah ini dan manfaat kepada kaum muslimin dari sumur tersebut dan kebunnya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan dza kamalun rabih dza kamalun rabih sungguh hartamu amat sangat beruntung sungguh hartamu amat sangat beruntung menjadi orang yang berhasil sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan kebaikan sampai mereka menginfakkan apa yang mereka cintai dan yang paling banyak bersegera di dalam amal kebaikan adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di dalam peperangan Badar Nabi alaihi salatu wasallam menjadi panglima di atas kudanya beliau mengatur peperangan pada saat itu. Sahabat keluar dari kota Mekah menuju ke Badar untuk melawan kaum musyrikin. Jumlah mereka sedikit, nggak imbang dengan tentara musuh. Nabi Ali Shallallahu Wasallam berusaha untuk mengobarkan semangat mereka. Di atas kendaraannya Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Wahai para sahabatku kaum muslimin, bangkitlah kalian kepada surga yang jauhnya selebar langit dan bumi. Di peperangan Badar, di atas kudanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengomando mereka. Bangkitlah kalian kepada surga ini surga Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya langit dan bumi. Mendengar kalimat ini, sahabat Umair ibn Humam al Ansari berkata, bahin bah." Berkata sahabat Umair ibn Humam al-Ansari bahin bah. Ini bahasa Arab yang dulu. Artinya bahin bah kalimat yang dilontarkan untuk menunjukkan sebuah keheran-heranan atau takjub. Mungkin bahasa kita wow, hebat. Ketika Nabi alaihi salatu mengatakan bangkitlah kalian kepada surga yang jauhnya selangit dan bumi. Zubair ibn Humam mengatakan Bakhin bah hebat wow Arduhas samawat wal ard jauhnya selebar langit dan bumi sebesar itu surga Nabi alaih salatu wassalam mengatakan na'am wa anta min ahli haya dan engkau termasuk penhuninya engkau termasuk penduduknya engkau termasuk orang yang masuk ke dalam surga wahai Umair ibn Humam al-Ansari apa yang beliau lakukan fa akhrajat tamarat min jaybihi Umair mengeluarkan kurma dari kantongnya yang jadi ya, dia, jadikan perbekalan dalam peperangan tersebut fa akhrajat tamarat min jaybihi dia keluarkan kurma dari kantongnya fa akala minha kemudian dia makan kurma tersebut sambil mengatakan innaha lahayatun tawilah Sambil beliau melihat kurma tersebut, beliau mengatakan, Sungguh amat sangat lama kalau aku menunggu kurma ini habis. Sungguh akan panjang hidupku kalau aku menunggu sampai kurma ini habis aku makan. Fa'al biha dia lemparkan kurmanya. Fadakhala fi safil adu. Dia masuk ke tentara musuh. Wa qatala wa Dia pun berperang sampai beliau pun wafat dan mendapatkan pahala syahid fi sabilillah termasuk penghuni surga sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini mereka begitu pula para sahabiat sahabat Nabi Alaihissalam dari kalangan kaum wanita. Gak hanya pria saja. Kaum wanita pada zaman Nabi Alaihissalam mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir Kata Jabir, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal 'id." Pada suatu ketika aku salat Id bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Fabada'a bis salati qabla al-khutbah. Beliau memulai salat sebelum khutbah. ثم قام متكئا على بلال Setelah selesai salat Id, Nabi alaihi salatu wasallam berdiri dengan bersandar kepada sahabatnya Bilal di belakang beliau. Fa'amara bi taqwallah wa hassa ala Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah dan memberikan semangat untuk senantiasa menjalankan amal ketaatan. Khutbah apa? Khutbah Eid fawa'adahunna wa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat. Setelah selesai hatta ata ala nisa Nabi alaihi wasallam kemudian turun dan menghampiri jamaah kaum wanita. Tadi jamaah kaum pria. Setelah selesai mereka khutbah Nabi alaihi wasallam turun mendatangi kelompok kaum wanita fawa'adhahunna wa dzakarahun Nabi memperingatkan kepada mereka dan memberikan wejangan nasihat petua Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda Ya ma'syaran nisa wahai kaum wanita tasaddaqna bersedekahlah kalian fa innakunna aktsaru khatabi jahannam karena kalian merupakan bahan bakarnya api neraka Na'udzubillah Wahai kaum wanita bersedekahlah kalian Sesungguhnya aku melihat kalian merupakan bahan bakar asas api neraka Faqamatil mar'atu min sittatin nisa Ada perempuan yang berdiri di tengah-tengah kerumpunan kaum wanita Berani bertanya kepada Nabi SAW Lima ya Rasulullah Kenapa wahai Rasulullah Apa sebabnya kita menjadi bahan bakarnya api neraka yang paling banyak di situ? Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dua sebab. Li'annakunna tukthirna syakat. Kalian adalah makhluk kaum yang paling banyak mengeluh. Dikasih banyak mengeluh, dikasih sedikit mengeluh, gak pernah bersyukur, gak pernah menghargai kebaikan suami. Banyak mengeluh. Watakfurna al ashir dan kalian adalah makhluk yang paling banyak mengkufuri apa yang sudah suami berikan kepadanya. Apalagi kalau sudah melihat satu kejelekan pada diri suami seolah-olah kebaikan yang puluhan tahun dia berikan hangus. Nggak ada artinya. Kalau melihat satu kejelekan saja pada diri kita. Mereka adalah kaum yang paling banyak mengeluh dan paling banyak mengkufuri kebaikan, kebagusan suami. Diperintahkan tadi sama Nabi untuk apa? Mereka ber bersedekah. Apa yang terjadi? Faja'alna yulkina min thawbi Bilal. Serentak pada saat itu mereka langsung melemparkan perhiasan kepada selendang yang dihamparkan oleh Bilal. Detik itu juga, tidak pakai menunggu. Yulkina fi thawbi Bilal. Kaum wanita tersebut langsung melemparkan perhiasannya ke atas selendang yang telah dihamparkan oleh Bilal ibn Rabah. Min aqratihinna wa khawatimihinna baik dari cincin-cincin maupun gelang-gelang yang mereka miliki. Ini umat manusia terbaik di muka bumi setelah para ambia, yaitu pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, Innahum yusari'una fil khairat, wa ula'ika minas salihin. Mereka adalah orang-orang yang bergegas kepada amal kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan yang sudah kita sampaikan kita masih berada di penghujung bulan Syaban bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai muqaddimah pendahulu sebagaimana datangnya bulan sebelum datangnya bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, maghfirah dan barokahnya di bulan Ramadhan Maka yang pertama perbanyak bagi kita salat. Ditingkatkan semangatnya melaksanakan salat di dalam masjid sesuai dengan waktunya tidak melalaikan dan tidak mengakhirkan solat sampai keluar dari masa solat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan fawailul lil musallin sungguh celaka neraka wail salah satu nama neraka yaitu wail bagi siapa bukan bagi para pemabuk bukan bagi para penjudi bukan bagi para pezina wailun lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Lu kenapa orang-orang yang sholat diberikan neraka wail? Alladzina hum an salatihim sahun yaitu mereka-mereka yang di dalam sholatnya melalaikan. Selalu diakhir-akhirkan sholat tersebut sampai hampir keluar dari waktunya. Ini yang melaksanakan sholat tapi dilalaikan mendapatkan neraka wain lantas bagaimana azab bala azab bagi orang-orang yang tidak sholat sama sekali maka persiapan bagi kita untuk mendatangi bulan Ramadan perbanyak ibadah sholat lima waktu di masjid ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah karena ibadah yang pertama kali akan Allah subhanahu wa ta'ala hisab. Bukan puasa anda, bukan zakatnya anda, bukan sodakohnya anda, bukan hajinya anda, bukan umrahnya anda. Bukan berbakti kepada kedua orang tua, bukan silaturahmi. Tapi solat. Awalu yuhasabul abdu yawmal kiamati min amalihi Yang pertama kali dihisab amalan seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Fa'in saluhat faqad aflaha wa anja. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, apabila solatnya baik maka dia telah sukses dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau solatnya tidak benar, tidak baik, maka dia menjadi hamba yang gagal dan merugi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bagi yang masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan yang lalu maka hendaknya dia bayar hutang tersebut di bulan ini mumpung masih ada waktu sebelum datangnya bulan Ramadan yang berikutnya karena para ulama mereka menyebutkan barang siapa yang punya hutang Ramadan kemudian tidak disaur tidak dibayar sampai datang bulan Ramadan yang berikutnya fahuwa atim maka dia berdosa maka ini kesempatan selagi masih ada waktu nah, maka bayar nah, hutang puasa kita. Kemudian yang ketiga bagi yang memiliki kemampuan berupa harta, berupa fisik, kerjakan ibadah umrah dan haji. Walaupun cuma sekali dalam seumur hidup kita. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha qad kataba 'alaikum hajjan fahujju." Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berangkatlah. Maka bagi yang mampu dari sisi harta, materi maupun fisik segera bergegas sebelum datangnya nah, kendala-kendala yang akan menghampiri dirinya. Maka kita heran, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah betapa banyak orang kaya tapi mereka merasa enak. Tidak pernah melaksanakan ibadah haji dan tidak pernah pula melaksanakan ibadah umrah dan dia mampu Padahal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim sekali dalam seumur hidup. Maka barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berangkat haji atau umrah, terlebih lagi di bulan Ramadan bagi yang mau melaksanakan ibadah umrah, yang diberikan pahala apa? Haji oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.